serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tisar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agi Seri yang ketiga ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang Hitam, Anis sebagai Nenek Ranggis, Norman sebagai Kayan, Ana Sambayon sebagai Lastri, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Mamat sebagai Kiwiria, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan tentang Raden Burangrang dan adiknya Kinanti yang tinggal bersama dengan Begawan Agung. Juga diceritakan bahwa Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan telah tiba di atas puncak bukit Gunung Mangun. Dan di tempat tersebut, mereka menemukan sebuah gua kecil. Aku ingin sekali melihat gua tempat tinggal kita, Bu. Iya, tentu saja. Tetapi tidak sekarang. Dalam suasana yang gelap seperti ini berbahaya sekali. Biarlah mereka membersihkan gua itu dahulu dan kemudian memberikan penerangan. Aku tidak takut dengan ular. Dengan harimau pun kalian tidak takut. <laughs> Benar. Engkau tidak takut dengan harimau? Hmm? Kalian dapat mengalahkannya dengan sebatang ranting. Harimau itu kuat sekali, Kayan. Dan juga sangat buas. Tetapi kita adalah manusia, Bu. Kita mempunyai akal. Kita dapat melayaninya dengan berbagai cara. Siapa yang mengajari kau bicara seperti itu? Mm, eh, eh, Paman Riswara. Hmm, Riswara. Ah, apakah dia berlaku baik padamu? Tentu saja, Bu. Paman Riswara sangat baik pada Kayan. Jika begitu, kau harus mendengar kata-katanya. Ah, itu Bibi Lastrimu sudah tiba. Bersiaplah. Kita akan pindah ke tempat kita yang baru. Beberapa saat kemudian, Anting Wulan sudah berbaring di dalam gua kecil yang hanya dua tombak dalamnya. Dan Kayan putranya terbaring pulas di pangkuannya. Cahaya api unggun di mulut gua samar-samar menerangi ke dalam sementara nyamuk-nyamuk pun tak dapat masuk menembus ke dalam gua karena api unggun yang terletak setengah tombak di mulut gua menghalangi mereka. Di sekelilingku bahwa aku tidak bisa dianggap sebagai wanita lemah. Ah, aku akan mencoba menghubungi nenek Ranggis. Rai Kembang Hitam memindahkan kepala putranya dari pangkuan ke atas jerami yang diberi alas kain dan kemudian wanita perkasa murid dari Resi Wanayasa duduk bersila memusatkan seluruh kekuatan batinnya untuk menghubungi nenek Ranggis. kau memanggilku Anten Wulan? Saya telah tiba di tempat yang tepat. Untuk itu, saya mohon petunjuk engkau, Nek. Apa yang harus aku lakukan? <laughs> engkau benar, Wulan. Kau telah tiba di tempat yang tepat. Tempat ini merupakan tempat pertapaan yang baik untukmu dan juga untukku. Kau dapat memulainya dua hari lagi tepat pada hari Respati sore hari. Tetapi satu hal yang harus ketahui, murid-muridmu tidak boleh berada di dekatmu. Mereka semua harus berada sekurang-kurangnya seribu tombak dari tempatmu. Tetapi uh, siapakah yang kelak membantu menyiapkan keperluan saya, Nek? Bukankah saya berada di tempat ini selama 40 hari? Oh, iya, iya, iya, baiklah. Kau boleh mengajak seorang dari muridmu. Tetapi aku tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Karena dari hari ke hari tempat ini akan dipenuhi oleh kekuatan panas yang tidak tertahankan. Jika ia bukan seorang yang tangguh, muridmu akan mati terpanggang di tempat ini. Uh, aku akan mengajak murid utamaku, Nek. Aku rasa ia telah siap menghadapi segala macam bentuk rintangan. Oh, baiklah. Sekarang dengarkanlah petunjuk berikutnya. semakin bergulir. Kegelapan yang bertengger di angkasa mengepung Mayapada seakan-akan tidak ingin melepaskan cengkramannya dan kesunyian pun terasa sangat mencekam. Beberapa orang murid perguruan kembang hitam yang berjaga-jaga hanya memasang mata, mulutnya terkunci rapat. Ketegangan nampak membayang di wajah mereka. Sementara itu di dalam gua, Nyai Kemang Hitam yang masih bersemedi memusatkan pikiran, kelihatan sesekali tubuhnya bergetar. Suasana yang mencekam itu terus berlangsung hingga menjelang fajar tanpa kejadian apapun. membawa anak itu pagi-pagi seperti ini? kami hendak ke sungai, Ji. Ke sungai? Kalian lupa bahwa tempat ini sangatlah berbahaya. Oh, kami mengerti mengertinya. Tetapi kalian memaksa kami untuk mengantarkannya ke sungai. Benar, Bi. Kalian ingin mandi di sungai. Tapi di sekitar tempat ini tidak terdapat sungai? Bukankah kemarin kita melalui sungai? Hah? Tempat itu jauh sekali, Kayan. Kalian tidak boleh ke sana. Tetapi aku ingin mandi, Bi. Jika Bibi tidak mengizinkan, aku pergi secara diam-diam. Hmm, kau memang nakal, Kayan. Tapi jika kalian mau pergi juga, biarlah dua orang bibimu mengantarkanmu. Itu, Ningrum dan Diawari akan mengantarkan kalian. Terserah, tetapi aku harus pergi cepat-cepat. Aku akan buang air besar. Ayo paman suara, paman Wirya. tanpa mempedulikan laki Lastri, Riswara dan Kiwirya melompat menyusul dan kemudian mengiringinya. Sementara itu Ningrum dan Diahwarih yang mendapat perintah untuk menemani membayanginya dari belakang. Ah, anak itu benar-benar nakal. Ah, aku ingin melihatnya Nyai Guru Kembang Hitam di dalam guanya dan membersihkan tempat itu tidak melihat Nyai Guru di mulut gua itu, apakah Nyai Guru masih tertidur di dalam? Aku akan melihatnya ke dalam. Ah, agaknya benar Nyai masih tidur. Ah, itu dia. Nyai Guru masih terbaring. Dia masih tertidur dengan pulasnya. tertegun di mulut gua. Cahaya mentari yang menerobos masuk melalui dedaunan dan juga tubuhnya yang menghalang di mulut gua cukup memberikan penerangan hingga jauh ke dalam gua, ke tempat di mana Nyai Kembang Hitam terbaring. Perlahan-lahan, Nyilastri melangkah masuk mendekati Nyai Kembang Hitam gurunya. Tetapi kini pandangannya beralih pada tangkai pedang yang berwarna keemasan yang diletakkan di bawah kepalanya. Matanya nampak berbinar-binar melihat pedang yang telah dikenal kehebatannya. Ah, pedang yang sangat hebat. Seandainya pedang itu berada di tanganku, tentu aku akan menjadi seorang wanita yang perkasa dan ditakuti oleh seluruh tokoh di tanah Pasundan ini. Ah, aku Aku harus giat berlatih, menimba segala ilmu miliknya guru, agar aku bisa menjadi jauh lebih hebat dari saat ini. Uh, apa yang sedang kau lakukan, Lastri? Oh, oh, ah, tidak, Nyai. Saya, ah, saya ingin membersihkan gua ini, tapi ternyata uh, Nyai masih tertidur. Uh, biarlah saya keluar saja dulu. Hmm, tunggu, Lastri. Agaknya aku bangun kesiangan. Cahaya matahari sudah terasa menyengat. Oh. Di mana kayan putraku? Ke sungai, Nyai. Ke sungai? Nyai tidak usah khawatir. Empat orang mengantarkan putra Nyai. Apakah yang telah kalian lakukan pagi ini? Ah, kaum laki-laki baru saja berangkat untuk menebang pohon guna membuat pondokan untuk kami, Nyai. Apakah Nyai juga ingin tinggal di dalam pondok? Tidak. Aku akan tetap di tempat ini. Tetapi Perintahkan kaum laki untuk menangguhkan penebangan pohon. Mereka tidak boleh membuat pondok di tempat ini. Mereka harus meninggalkan tempat ini. Kembali ke bawah bukit sejauh seribu tombak. Mereka harus tinggal di sana. Kecuali engkau, Lastri. Saya? Iya. Engkau sendiri boleh menemani aku di tempat ini. Cepat, tangguhkan penebangan pohon oh, itu. Ah, iya, ya. Baik, Nyai. permaisurinya Cempaka di Keraton Sunda. Wah, masakan apa ini? Heh, Dayang-Dayang, cepat kemari. I iya, iya Tuan Putri. ah, iya Tuan Putri. wah, panggil juru masak istana. Panggil juru masak bodoh itu. Hidangan apa yang diberikan padaku? Apa dia sudah tidak mampu lagi untuk membuat masakan yang enak seperti biasanya? Heh, cepat! Jangan melongo saja. Panggil juru masak istana. Uh, uh, uh, Baik, Tuan Putri. Hamba eh, akan segera panggilkan. Bodoh! Bodoh! Benar-benar bodoh! Huh, masakan seperti ini. Huh, apa ia sudah tidak ingin bekerja lagi di keraton ini? Ada apa, Dinda Cempaka? Kenapa engkau ribut-ribut dengan Bibi Dayang? Hah, cobalah Kanda rasakan. Masa seperti ini makanan yang dihidangkan padaku? Masakan apa ini? Aku tidak merasakan sedikit pun garamnya. Dan lagi rasa apa ini? Kecut rasa di lidah. Huh, bodoh. Bukan hanya hari ini saja, Kanda. Sejak kemarin pun aku sudah mulai merasakan perubahan pada masakan juru masak kita. Aku dapat mengeluarkannya dan menggantinya dengan yang lain yang lebih mampu memasak. Uh, Sudahlah, jangan berteriak seperti itu, Dinda. Jika sekali ia membuat kesalahan, apa salahnya jika kita memaafkan? Dan Kanda yakin besok dia tidak akan mengulanginya lagi. Ah, itu. Uh, ah, Emban Tilik, juru masak istana datang. Kuasailah dirimu, Dinda Cempaka. Kau sudah tahu apa kesalahanmu, Nyai Tilik? Ini. Ini masakan yang kau buat. Kau sudah merasakannya? Kau sudah mencobanya sebelum memberikan padaku? Uh, sudah, Tuanku Permaisuri. Bodoh! Apakah lidahmu sudah tidak lagi sempurna? Jika memang begitu, untuk apa lagi kau bekerja sebagai juru masak istana? Ini, kau rasakan. Ayo, rasakan masakan yang telah kau buat. Uh, ba baik, Tuanku Permaisuri. Uh, mm. Nah, bagaimana rasanya? Uh, uh, uh, amba, Amba... Aku tanya padamu, Bagaimana rasanya? Kenapa kau tidak bicara? Apa kau gagu? Uh, sudahlah Dinda Cempaka. Biarkan yang mencicipinya. Hmm. Um, apa yang Dinda rasakan dengan masakan ini? Huh, masakan itu hampir tidak terasa garamnya. Aku tidak suka. Carikan juru masak lainnya. Oh, ampun, ampunkan hamba, Tuanku Purbaya. Permaisuri pagi tadi meminta pada hamba untuk mengurangi garam pada masakan untuknya. Tetapi jika tuanku Permaisuri mengendaki, masih tersedia masakan lainnya yang hamba peruntukkan bagi tuanku. Eh, uh, sudahlah. Kau boleh kembali, Bibi Tilik. Engkau tidak bersalah. Permaisuriku saat ini sedang dalam kegelisahan yang tidak aku mengerti. Kembalilah. Kak. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih atas ampunan Tuanku yang agung. Hamba permisi, Tuanku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Cempaka? Mengapa ia jadi aneh seperti ini? Hmm, akan kulihat ke dalam. terjadi dengan dirimu? Kenapa Dinda bersikap aneh seperti ini? Tidak biasa Dinda begini. Memang Dinda merepotkan Kanda saja. Dinda memusingkan Kanda saja. Heh, kau jadi seperti ini? Ada apa Dinda Cempaka? Ada sesuatu yang menyusahkan diri Dinda? Katakanlah. Tidak. Tidak, Kanda. Tidak. Purbaya menghembuskan nafas dalam-dalam. Ia menjadi bingung dan tidak mengerti dengan sikap dan perilaku permaisurinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apakah yang sebenarnya telah menimpa Cempaka? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Nyai Kemang Hitam di Gunung Mangun? Serta bagaimanakah kisah Raden Sakapalwakuna, sang Mahawira dari Mataram? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.